وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نعم إخواني في الله رحمني ورحمكم الله kita masih melanjutkan apa yang kita baca dalam kitab Warasat Al-Anbiya <clears throat> yang mana pada pertemuan yang lalu Nah, beliau menyebutkan tentang keutamaan al-ilmu daripada al-ibadah. Kemudian beliau mengatakan qala wal islamu dinun yanbudul jahla wa yahuthu ala talabil ilmi ويرتب الأجر والمثوبة على ذلك كتب له رحمه الله تعالى. dan Islam ini adalah agama yang betul jahla ya, yang menghilangkan kejahilan yang menghilangkan kebodohan wa yahusu ala talabil ilmi dan menganjurkan untuk menuntut ilmu. Qala wa yurattibu al-ajra wal mathubata ala dhalik dan mempersiapkan balasan dan pahala bagi orang yang mau menuntut ilmu. Dinul Islam yang beru al-jahal yang menghilangkan membuang kejahilan dan menganjurkan untuk menuntut ilmu. Ya, dikarenakan kejahilan itu adalah asasu kulli syarr. Ya, al-jahlu kata para ulama asasu kulli syarr. Ya. Semua atau pondasi bagi semua kejelekan. Sebagaimana ilmu asasu kulli khair. Ilmu adalah asas pokok bagi semua kebaikan maka al-jahlu asasu kulli syar ya dengan kejahilan seseorang ya melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang ya melakukan batasan-batasan atau melampaui batasan yang Allah Subhanahu wa taala batasi dikarenakan al-jahlu bid-din. wa yahuthu ala talabil ilmi dan menganjurkan untuk menuntut ilmu. Al-Islam agama <clears throat> yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ya menganjurkan seseorang untuk dia menuntut ilmu asyari Yang mana dengan ilmu tersebut dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah, di atas ilmu. La 'ala jahlin, bukan di atas kebodohan. Qala yaratibul ajra wal mathubata 'ala dhalik dan juga ya mempersiapkan atau Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan pahala dan balasan bagi orang-orang yang dia mau mempelajari agama ini. Ya, sebagaimana disebutkan dalam fadha'il al-ilmi wa ahli orang keutamaan-keutamaan tentang ilmu dan orang-orang yang memiliki ilmu ini menunjukkan bahwasanya al-Islam yahuth ala talabil ilmi agama Islam ini menganjurkan kepada seseorang untuk menuntut ilmu qala fil hadithi an Anas radhiyallahu anhu kata beliau dalam suatu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Qala talabul ilmi fariidatun يعني فريضة ala kulli muslimin. Nah, di situ tidak disebutkan akan tapi dalam hadis ada lafaz ala kulli muslim. Qala talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin rawahu Ibnu Majah. Naam dalam satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya bahwasanya menuntut ilmu itu fariidah ala kulli muslim. Ya wajib bagi setiap muslim. Qala Imam Ahmad. Nama hadis ini sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Qala Imam Ahmad rahimahullah, "Yajib an yatluba min al-ilmi ma yaqumu bihi dinuh. Qila lahu mithlu ayyi syai? Berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala Abu Abdullah, "Yajib an yatluba min al-ilmi. Ya wajib bagi seorang mukallaf orang yang telah dibebani oleh Allah syariah untuk dia menuntut ilmu ma yakumu bihi dinuhu yang bisa tegak dengan ilmu tersebut agamanya. Qila lahu mithlu ayyi syai atau mithlu ayyi syai ya dikatakan kepada Imam Ahmad rahimahullah ya seperti apa ilmu tersebut yang wajib bagi semua orang al-mukallaf. Qala alladhi la yasa'uhu jahluh salatahu wa siyamahu wa nahwa dhalik ya kata Imam Ahmad rahimahullah ilmu yang wajib bagi semua orang nam fardu ain adalah ilmu yang tidak boleh dia bodoh tentang ilmu tersebut ya seperti salatahu wa siyamahu ya seperti hukum-hukum salat ya arkanuhu arkanus salat kewajiban-kewajiban salat dan syurut ini wajib bagi setiap orang untuk mempelajarinya. Ya ini fardu ain ala kulli mukallaf. Wasiyamahu dan juga begitu pula tentang puasanya dia. Ya, ini fardu ain untuk dia mempelajari ya hukum-hukum as dan juga ya perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah asyam Qala wa dan yang semisalnya. Ya disebutkan juga yang fardu ain contohnya seperti ma'rifah at-tauhid ya mengetahui tentang at-tauhid. Ini fardu ain bagi semua mukallaf, bagi semua muslim untuk mengetahui tentang at-tauhid dan juga ma'rifat asyirk mengetahui tentang permasalahan asyirk ini fardu ain ala kulli mukallaf قال وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى نعم berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi قال اعلم أن طلب العلم فريضة وأنه شفاء للقلوب المريضة نعم بركاته الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتب له اعلم نعم كتبه إلى أن طلب العلم فريضة bahwasanya menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban ya yang mana wajib di sini ada yang wajib aini ada yang wajib kifai ya yang wajib aini ah, seperti tadi yang wajib bagi semua orang adalah seperti ilmu tentang hukum-hukum as-salah, syurutuha, warkanuha, wawajibatuha wajibatuha. Begitu pula ilmu tentang masalah at-tauhid, ilmu tentang permasalahan asyirk ini wajib bagi semua orang untuk mengetahuinya. Wajib aini. Ah, qala wa annahu shifa'un lil qulubil maridah ya dan bahwasanya ilmu itu obat bagi hati-hati yang sakit ya al qalbu qad yamrad hati ini ya bisa tertimpa dengan penyakit ya akan tetapi beda penyakitnya hati dengan penyakitnya badan nah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala penyakit yang dirasakan oleh badan ya itu sekedar menghantarkan seseorang kepada al-maut kepada kematian adapun penyakit yang dirasakan oleh al-qalb orang hati seseorang ini bisa menghantarkan seseorang kepada asyqa al-abadi ya kesengsaraan yang senantiasa akan dia alami ya di akhirat ini hati atau penyakit yang dirasakan oleh hati ya tidak sekedar hanya terputus dengan dia meninggal akan tetapi akan terus dia rasakan ya hasil dari penyakit hati tersebut ya ila al-abad Qala wa annahu syifaa'un lil qulubil maridah. Ya, yang mana? Hati atau penyakit hati kata para ulama ada dua. Ya. Maradu syubha wa maradu syahwa Ya, marad syubha seperti al-kufur wal nifaq wal bid'ah dan yang lainnya. Ini marad penyakit ya yang bisa menimpa kepada hati seseorang. Yang mana marad asyubha ini bisa menimbulkan ya pada seseorang rasa asyak, ragu atau keraguan yang bisa ditimbulkan oleh penyakit ini marad asyubuha bisa menimbulkan naam keraguan pada hati seseorang. Kemudian yang kedua marad asyahwah ya, ini juga bisa menimpa hati seseorang. Ya, hubbul ma'asi, hubbul ma'siyah ini bisa menimpa naam kepada hati seseorang. wal mu'afa man ufiya min hadainil maradain. Ya, orang yang selamat adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari dua penyakit ini. Nasallallahu subhanahu an yaj'alana mimman ufiya min hadainil maradain. Kemudian kata beliau wa annahu shifaa'un lil qulubil maridah Nah berkata Syekh Al-Imam Hafizahullah Ta'ala dalam kitab beliau Raful Ilmi yang mana beliau menukilkan ya kalam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala bahwasanya al-ilmu itu kata beliau bukan sekedar mengobati hati saja ya al-ilmu kata beliau <clears throat> laisa syifaa'un lil qulubi min amradhiha faqat ya bukan sekedar mengobati hati tersebut saja bal innahu yu'athiru 'alaiha bahkan ilmu itu bisa mempengaruhi hati itu ya bukan sekedar mengobati tapi bisa menjadi pengaruh bagi hati tersebut hatta ya'siraha sampai ilmu tersebut bisa menawan hati itu ya kemudian beliau membawakan kalam Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang maknanya adalah sultanul ilmi a'zamu min Sultanul yad. Ya, kekuatan ilmu itu lebih besar daripada kekuatan tangan. Ya, kekuatan ilmu yang dimiliki oleh para ulama para al-aimmah ini lebih besar daripada sultanul yad, kekuatan tangan yang dimiliki oleh para raja. Ya. Yang maknanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah sultanul ilm ya kekuatan yang dihasilkan dari ilmu seseorang ini yang qadulaha al-qalbu tunduk yang kepadanya hati-hati adapun sultanul yad kata beliau kekuatan tangan itu yang qadulaha al-badan ini tunduk hanya tunduk badan saja Adapun sultanul ilm kau lahu al-ilmu. Ya, tunduk kepadanya al-ilmu. Ya, sebagaimana para ulama yang ketika menjelaskan kepada al-mukhalif yang menjelaskan dengan hujjah wal bayan dengan ilmu ya sehingga hatinya bisa tunduk patuh terhadap ilmu tersebut ya sehingga yang namanya ilmu asyari ya sebagaimana dia bisa mengobati penyakit hati dan juga bisa mempengaruhi hati seseorang. Qala wa anna ahamma ma 'ala abdi ma'rifatu dinih. Dan kata beliau sesungguhnya yang terpenting yang paling penting bagi seorang hamba adalah mengetahui agamanya. Alladhi ma'rifatuhu wal 'amalu bih sababun lidukhulil jannah. Yang mana ya pengetahuan tentang agama ini dan mengamalkan ilmu tersebut sababun lidukhulil jannah yang sebab untuk dia masuk ke dalam surga ya ma'rifah wal amal adalah sebab untuk seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ini yang terpenting yaitu ketika seseorang mengetahui suatu ilmu ya itu adalah mengharuskan dia untuk mengamalkan ilmu tersebut ya bukan sekedar ya ziyadat al-ma'lumat akan tetapi ilmu yang kita ketahui semua ini menuntut dari kita untuk kita amalkan kalau wal amalu bihi sababun lidukhul jannah yang mengamalkan mengetahui dan mengamalkan ilmu tersebut adalah sebab untuk masuk ke dalam surga wal jahlu bihi wa idha'atuhu sababun lidukhulin nar a'adhanallahu minha dan ketika seseorang atau al jahlu bihi ya tidak tahunya dia tentang agama wa idha'atuhu dan menyanyiakannya atau dia menyanyiakan agama ini adalah sababun lidukhulin nar ya ketika dia tidak mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nam sebagaimana tadi Musannif menyebutkan bahwasanya Islam itu budu al-jahl wa yahuthu 'ala talabil ilmi. Ya, agama Islam ini membuang kejahilan, menghilangkan kejahilan dan juga menyarankan atau menganjurkan seseorang untuk menuntut ilmu. yang dikarenakan ketika seseorang berada di atas kejahilan ini adalah atau sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah yang namanya al-jahlu itu daun qatil ya suatu penyakit yang bisa menyebabkan seseorang atau yang bisa membunuh seseorang ya al-jahlu daun qatilun ya kejahilan adalah suatu penyakit yang bisa membunuh pelakunya ya bisa menghantarkan seseorang kepada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala murkai ya sehingga al-Islam yahuthu ala talabil ilmi Islam agama Islam itu menganjurkan ya seseorang untuk menuntut menuntut ilmu syar'i qala wa idaa'atuhu sababan lidukhulin nar dan juga menyanyiakan ilmu ya itu adalah sebab masuknya seseorang ke dalam an-nar a'adzana Allah minha ya semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita darinya yaitu dari an-nar قال ويكفي هذا الأمر داعيا إلى طلب العلم فإنه طريق للجنة وموصل إلى أبوابها kata beliau rahimahullahu taala dan cukup nah, perkara ini sebagai penyeru bagi kita untuk menuntut ilmu fa innahu tariqun lil jannah karena ilmu syar'i itu adalah jalan menuju surga wa musilun ila abwabiha dan juga akan menghantarkan seseorang kepada pintu-pintu surga Qala wa qad da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liman yatlubul ilma bin nadrah wa hiya baha'u al-wajhi wa jalaluhu dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mendoakan bagi orang yang menuntut ilmu bin nadrah dengan an-nadrah qala wa hiya bahaul wajhi wa jalaluhu yaitu berseri-serinya wajah seseorang dan bersinar wajah seseorang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang menuntut ilmu bin nadrah qala fa an zaid bin thabit radhiyallahu anhu dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal bahwa saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda nadarallahu imra'an sami'a minna haditha فحفظه hatta yuballighahu غيره حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه رواه الترمذي ya dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda nadzarallahu mra'an ya Allah Subhanahu wa taala ya atau semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kecerahan kepada seorang sami'a minna hadisan yang dia mendengar hadis atau suatu hadis dari kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahafizahu kemudian dia menghafal hadis tersebut hatta yuballighahu ghairah ya sembunam kemudian dia sampaikan hadis tersebut kepada orang lain ini doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam liman hafizal hadis ya orang-orang yang menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selain dia nam mendapatkan banyak pahala yang ketika dia menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya senantiasa dia bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika mengatakan kuala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini doa salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salla alaiya salatan sallallahu alaihi biha asyara ya barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali sallallahu alaihi biha asyara Allah akan mendoakan baginya 6 10 Nah, 10 kali Allah Subhanahu wa taala akan balas dia ketika dia bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa yang mendapatkan atau yang paling banyak mendapatkan pahala dari hadis ini selain ahlul hadis, orang-orang yang menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memberikan semangat kepada kita untuk menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa hafizahu hatta yuballighahu ghayruhu atau ghayrahu. Dia pun menghafal hadis tersebut sampai dia menyampaikan hadis tersebut kepada yang lainnya. Farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu min. Ya, kadang-kadang orang yang membawa suatu naam ilmu, suatu fikih, ya, kadang dia datang bawa ilmu tersebut kepada orang yang lebih faham dari dia ya kadang seseorang datang membawa ilmu suatu ilmu dia bawa ilmu tersebut kepada orang yang lebih faham dari dia warubba hamil fiqhin laisa bifaqih dan kadang seorang yang membawa suatu ilmu ya menghafal suatu ilmu itu leisa bifaqih ya dia tidak faham apa yang dia hafal ya akan tetapi tetap mendapatkan pahala yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu doa Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bin nadrah dengan wajah yang berseri-seri. Ini faidah dari hadis ini bahwasanya orang yang menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya akan terlihat dari wajahnya ya berseri-seri sehingga ini adalah apa namanya bukti dari doa Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagi orang yang mau menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. قال وعلى, وعلى هذا المنهج الرباني سارت الأمة رجالا ونساء في قافلة العلم والحث عليه wa ma'rifati qadrihi kata beliau rahimahullahu taala dan di atas jalan ini ya jalan rabbani saratil ummatu rijalan wa nisaan fi qafilatil ilmi wal hasi alaihi wa ma'rifati qadrih ya di atas jalan ini kata beliau ya berjalanlah umat ya baik itu dari kalangan ar-rijal laki-laki wanisaan ataupun perempuan fi qafilatil ilmi dalam kafilah al-ilmu ya wal hasi alaih dan juga senantiasa menganjurkan manusia untuk menuntut ilmu wa ma'rifati qadrihi dan ma'rifat ya mengetahui kedudukan ilmu ini kata beliau rahimahullah taala ma'rifah qadril ilmi untuk kita mengetahui kedudukan ilmu syar'i ilmu kitab wa sunnah yang mana kedudukan ilmu ini ya di kalangan salafus salih alaihim rahmatullah ya tinggi kedudukan ilmu ini ya sehingga ada yaitu Imam Syu'bah bin Hajjaj rahimahullahu taala jika nasi hadis baka rahimahullahu taala ya Syu'bah Imam Syu'bah bin Hajjaj rahimahullah ya dikarenakan pengetahuan beliau tentang kedudukan ilmu yang sangat tinggi ya beliau apabila nasi al-hadis lupa satu hadis baka beliau pun menangis ya dikarenakan pengetahuan beliau tentang ya ilmu. Ilmu itu sangat berharga ya. Aghla ma fil insan wa anfas ma fil insan ilmuhu. Ya, sesuatu yang paling berharga yang ada pada seseorang adalah ilmunya dan juga sesuatu yang termahal yang dimiliki oleh seseorang adalah al-ilmu. Ya, dikarenakan banyak tentang keutamaan-keutamaan yang disebutkan para ulama tentang al-ilmu. Ya, ma'rifatu qadril ilmi ini yang terpenting bagi kita sehingga ketika kita mengetahui yang kedudukan ilmu, kita mengetahui tentang mulianya ilmu, ini bisa menjadi dorongan bagi kita untuk tetap bersemangat di dalam talabul ilmi ya dan tidak apa namanya terputus dari talabul ilmi والله أعلم بالصواب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم